berikutnya babu al-adawah wal baghdha bab tentang al-adawah wal baghdha. Al-adawah artinya permusuhan wal baghdha yakni kebencian. Artinya bahwa ini merupakan salah satu perbuatan dosa ketika al-adawah dan baghdha kebencian dan permusuhan ini dilakukan terhadap kaum muslimin terhadap kaum mukminin. Adapun al-adawah wal baghdha dilakukan terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yaitu kaum munafikin atau kaum kafirin, maka ini bagian daripada iman. Artinya di sini bahwa al-adawah wal baghdha perlu kita terapkan masing-masing pada tempatnya dan jangan salah e, sasaran. Sekali lagi, kalau al-adawah wal baghdha terhadap orang-orang munafikin, kafirin ini bagian daripada iman dan ini merupakan sekuat-kuat tali iman karena pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis awthaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Tali keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan al-bughd benci karena Allah. Nah, benci karena Allah artinya membenci mereka orang-orang kafirin, orang-orang munafikin atau mereka ahlul ma'asi karena maksiatnya, ahlul bid'ah karena bid'ahnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga pernah menegaskan tentang hal ini. Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa 'ada fillah fa innama tunalu walayatullahi bidzalik. Siapa yang cinta fillah di jalan Allah, yakni karena Allah Subhanahu wa taala. Wa abghadha fillah, dia pun benci di jalan Allah, yakni karena Allah wawala fillah wa ada fillah berloyal juga karena Allah memusuhi pun karena Allah maka pertolongan dari Allah kewalian dari Allah akan diperoleh dengan cara seperti itu makanya dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-22 Allah tegaskan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Kamu tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, jadi ini merupakan bagian penting daripada keimanan. Ketika al-adawah wal baghdha itu diterapkan pada tempatnya ya, pada sasarannya. Dan perlu diketahui pula di sini uh, perbedaan antara adawah wal baghdha dengan muamalah secara lahiriah. Muamalah secara lahiriah misalnya jual beli, misalnya sewa menyewa, misalnya memberi pemberian, ini adalah uh, muamalah hubungan interaksi secara lahiriah. Nah, ini suatu hal yang bisa dipisahkan dengan apa yang ada dalam kalbu seseorang. Sehingga mungkin kita memberi seorang yang kafir walaupun kita benci kepada dia. Mungkin kita e, memberi hadiah kepada orang kafir walaupun kita punya perasaan permusuhan terhadap dia. Itu hal yang mungkin. Jadi harus dibedakan antara keduanya karena dalam ayat-ayat dan hadis kita dapati seperti itu. Kita dibolehkan membalas kebaikan orang kafir kepada kita. Bahkan Nabi pun pernah menerima hadiah dari orang Yahudi. Pernah pula Nabi uh, sebaliknya apa menggadaikan baju besinya kepada Yahudi. Ini semua adalah perbuatan yang sifatnya muamalah lahiriah. Tapi kebencian tetap bagaimana Nabi akan ridho terhadap Yahudi yang mencela Allah Subhanahu wa taala yang tidak taat kepada Allah, nggak mungkin Nabi cinta kepada mereka. Orang-orang kafir, munafik, <clears throat> ya kan? Tidak mungkin Nabi akan mencintai mereka. Nah, ini hal yang penting karena penting kita pahami kenapa? Karena banyak orang yang salah paham. Yaitu ketika kita misalnya membeli produk, anggap produk orang kafir, dianggap kita berloyal dengan orang kafir. Beda. Ya. Beda antara muamalah secara lahiriah seperti ini dengan bab mahabbah. Bab rasa cinta atau rasa benci ini eh, jangan di anggap mesti ada kaitannya, nggak mesti. Kemudian kita kembali kepada masalah kita eh, bahwa eh, <clears throat> yang kita bahas di sini terkait dengan perbuatan dosa besar adalah memiliki sikap adawah permusuhan dan baghdha kepada sesama muslimin. Disebutkan oleh uh, <clears throat> Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala dalam syarahnya Al-adawat wal baghdha' lil muslimin min kaba'irid dzunub. Permusuhan, kebencian terhadap sesama muslimin min kaba'irid dzunub, termasuk dari dosa-dosa besar. Makanya disebutkan di sini oleh Syekh uh, Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah beberapa ayat yang menjadi dasar dalam bab ini <clears throat> ya yang menjadi landasan dalam bab ini dan e, sebelumnya <clears throat> sebelum kita baca apa yang beliau sampaikan bahwa Nabi SAW banyak menyebutkan dalam hadis yaitu anjuran untuk saling bersaudara yang konsekuensinya adalah saling membantu, saling menghormati, saling menjaga perasaan dan seterusnya. Dalam hadis Nabi SAW <clears throat> beliau uh, mengatakan La tu'minu hatta la tu'minu hatta tahabbu kalian tidak dikatakan beriman sehingga kalian saling cinta mencintai. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan awala adullukum ala syai'in atau sebelumnya la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minun hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman dan kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Awala adullukum ala syai' tidakkah mau kalian kuberi petunjuk sesuatu yang idza fa'altumuhu tahabbtum kalau kalian melakukannya kalian akan saling cinta mencintai lalu beliau mengatakan afshus salama bainakum tebarkan salam di antara kalian Nah, di sini Nabi jelas menganjurkan untuk apa? Untuk saling cinta mencintai bahkan kesempurnaan iman dikaitkan dengan itu. Sehingga iman tidak sempurna kecuali antara kita dengan yang lain dari kaum muslimin saling cinta mencintai. Bahkan di awal hadis kita tidak akan masuk surga kecuali kita beriman. Dan iman harus dilandasi dengan tadi saling cinta mencintai dan seterusnya. Nah, jadi jelas bahwa hubungan seorang muslim dengan yang lain mestinya normalnya adalah hubungan yang saling mawaddah, saling cinta mencintai, mahabbah di antara mereka. Kemudian Nabi pun tidak hanya menganjurkan bahkan memberi petunjuk apa yang bisa dilakukan demi mewujudkan itu yaitu ifsya'us salam, menyebarkan salam di antara kaum muslimin. Dalam hadis yang lain beliau juga mengatakan tahadu tahabbu. Hendaknya kalian saling memberi hadiah supaya kalian saling cinta mencintai. Nah, di sini pun dianjurkan untuk saling cinta mencintai dan diberi petunjuk. Cara yang lain untuk menumbuhkan hal itu adalah apa? Memberi hadiah, saling memberi hadiah. Nah, ikhwani Fitri rahimakumullah, uh, dalam ayat bahkan kita ingat ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin mereka adalah orang-orang yang saling bersaudara. Dalam ayat yang lain, wal mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin, kaum mukminat sebagian terhadap yang lain adalah wali, penolong, pembantu, pendukung, ya. Dan seterusnya. Dan Nabi juga mengatakan al-muslimu akhul muslim seorang muslim, saudara bagi muslim yang lain. Nah, inilah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah persaudaraan yang didasari karena Islam. Didasari karena iman. Bukan ukhuwah yang didasari karena ras, karena golongan, karena suku, karena nasionalisme dan lain-lain bukan, tapi ukhuwah Islamiyah. Nah, ini ukhuwah yang betul-betul menjadi pengikat yang kuat. Lihatlah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka terdiri di antaranya dari orang-orang yang uh, apa? Bilal dari Habasyah, Salman Al-Farisi dari Persia, Suhaib Ar-Rumi dari Romawi. Ya, dan yang lain dari orang-orang Arab mereka bersaudara diikat oleh apa? Oleh Islam. Mereka saling bantu membantu, mereka saling menghormati, saling mencintai. Apa pengikatnya? Islam. Ya. Bahkan kita ingat pula dalam ayat Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla menyinggung permusuhan yang terjadi antara Aus dan Khazraj, dua kabilah di Madinah kabilah besar yang dulu-dulunya kalau dirunut mereka itu orang bersaudara. Ya, kalau dirunut nasab mereka, mereka ini masih uh, bersaudara. Tapi karena apa? suatu persoalan ya, dua keluarga besar ini akhirnya bermusuhan. Sama-sama orang Arab di Madinah. Ya, tapi menjadi permusuhan yang berkepanjangan antara keduanya. Apa yang menyatukan mereka? Yang menyatukan mereka adalah Islam, yaitu datangnya Rasulullah SAW kepada mereka, kemudian semuanya dari mereka mengikuti Islam dan bersatulah mereka. Padahal sebelumnya mereka orang-orang yang permusuhan dan saling perang di antara mereka. Ya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, kata Allah. Ingat nikmat Allah kepada kalian Idh kuntum a'da'a. Saat itu kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina kulubikum. Lalu Allah melunakkan sehingga mengikat kalbu kalian, mempersaudarakan di antara kalian. Fa asbahtum ikhwana. Dengan nikmat Allah kalian menjadi orang-orang yang saling bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa minha. Dulu kalian sudah di pinggir jurang neraka. Ya. Lalu Allah selamatkan kalian. Nah, ini. Jadi dengan Islam inilah mereka bersaudara dan Islam memang menganjurkan pemeluknya, pengikutnya untuk seperti itu. Ya, maka di sini adanya adawah wal baghdha, permusuhan, adanya kebencian di antara kaum mukminin merupakan sesuatu yang melanggar bahkan termasuk dari perbuatan dosa besar. Termasuk daripada perbuatan dosa besar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dari hal-hal yang bisa merusak hubungan ukhuwah dan mawaddah di antara kaum mukminin. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wala tabaghadu wala tanajashu wala tadabaru jangan kalian saling hasad jangan kalian saling membenci jangan kalian saling membelakangi jangan kalian saling menipu nah ini semua kalau kita perhatikan masing-masing darinya adalah penghancur ukhuwah kalau sudah terjadi hasad satu dengan yang lain, apa yang terjadi? Permusuhan, ya kan? Kalau terjadi tipu menipu, saling menipu, tanajush. Apa yang terjadi berikutnya? Permusuhan juga, kebencian. Begitu pula at tabagut at-tadabur, ini sudah buahnya, ya. Saling membenci, saling membelakangi. Nah ini Nabi SAW mewanti-wanti dari halal yang bisa merusak ukhuwah. Kemudian Nabi katakan wakunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah orang-orang yang saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim kata Nabi muslim itu saudara bagi yang lain. La yadlimuh jangan menzalimi. Ditambah lagi oleh Nabi. Ya. Jangan menzalimi karena menzalimi ini merusak ukhuwah. Ya. Wala Jangan merendahkan yang lain. Merendahkan saja nggak boleh. Bagaimana merendahkan itu? Ya macam-macam caranya. Merendahkan karena oh, fisiknya, ya kan? Karena fisiknya dianggap nggak bagus, dicela, atau karena nasabnya atau karena apa kedudukan ekonominya atau karena apa uh, rasnya sukunya makanya dulu Nabi sangat marah ketika salah seorang sahabat mengatakan kepada yang lain ya Yabna Sauda wahai anak seorang wanita berkulit hitam Nabi marah dan Nabi katakan, innaka mur'un fika jahiliyah. Engkau adalah seseorang yang masih punya sifat-sifat jahiliyah. Ayyar tahu bi ummi. Engkau mencela dia karena ibunya. Apa salahnya? Ya, orang berkulit hitam, berkulit putih. Pemberian Allah Azza wa Jalla. Bagaimana orang dicela karena itu? Nah, inilah Nabi katakan la yahkiruh jangan seorang itu merendahkan yang lain, la yadlimuh jangan menzalimi. Ya. Semuanya ahlul muslim akhul muslim. Bihasbi mri'in minasyarri ayyah kira akhahul muslim. Cukup menjadi suatu keburukan ketika seseorang itu merendahkan saudara muslim yang lain. Bihasbi mri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Ya. Nah, demikian Nabi SAW Eh, mengatakan dan uh, beliau juga mengatakan apa at hahuna ketakwaan itu di sini. Ya at hahuna ketakwaan itu di sini. Jadi bukan di penampilan luar, bukan di uh, kedudukan uh, dan pangkat bukan, tapi di dalam dada-dada kita itu ketakwaan yang akan membuahkan hasil dalam perilaku kita. Nah, hasil bahwa Nabi SAW ya, sangat memperingatkan umatnya dari segala hal yang bisa merusak ukhuwah dan menyebabkan adanya bagdha, kebencian, al-adawah dan permusuhan. Ya. Di dalam ayat Al-Qur'an <clears throat> juga Allah Azza wa Jalla berfirman ya, uh, setelah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah kemudian apa? Fa aslihu baina akhawaikum. Maka perbaikilah hubungan antara dua saudara kalian. Nah, ketika ada sesuatu mungkin terjadi dan itu hal yang uh, artinya banyak terjadi karena apa namanya pergaulan ada salah dalam berbicara ada kesalahan dalam bertindak ada ketersinggungan entah disengaja atau tidak walhasil mungkin itu terjadi makanya Nabi Allah Azza wa Jalla mengatakan aslihu perbaiki perbaiki damaikan ya begitu yang dituntunkan oleh agama kita kemudian di sini eh, penulis rahimahullahu taala menyebutkan ayat fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul kalau kalian berselisih dalam sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya, ini merupakan salah satu e, cara dan jalan untuk menyelesaikan apa yang terjadi di antara kaum muslimin. Ya, apa yang terjadi di antara kaum muslimin, selesaikan dengan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada kitabullah kembali kepada sunnah Rasul. Kalau dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau hidup, sampaikan kepada Rasulullah. Dan kita membaca dalam hadis-hadis ada seorang sahabat berselisih dengan yang lain, kemudian datang kepada Nabi, kemudian Nabi damaikan, ya, Nabi beri bimbingan, ya. Adapun setelah wafatnya Rasulullah SAW perintah kembali kepada Rasul, yakni kembali kepada sunnah Nabi SAW. Berbagai masalah problem yang terjadi, mana yang benar, mana yang salah, bagaimana solusinya, kembali kepada kitabullah dan sunnah. Di sana akan ada bimbingan-bimbingan. Yang penting bagi kita adalah kemauan untuk kembali dan kemauan untuk menerima apa yang dibimbingkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Maka di sana kita akan mendapatkan jawaban, di sana kita akan mendapatkan penyelesaian. Adapun enggan kembali kepada kitab Allah, enggan kembali kepada sunnah Rasulullah, maka ini tentu problem besar kalau dia seorang mukmin sementara seperti itu kondisinya, maka kita katakan bukan mukmin kalau seperti itu. Bagaimana seorang mukmin enggan kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasul? Terus mau kemana? Kalau tidak kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Makanya dulu Umar radhiyallahu anhu sangat marah ya. Ketika ada orang datang kepada dia ingin menyampaikan persoalannya, perselisihannya. Ternyata dia sudah datang kepada Rasul, datang kepada Abu Bakar, nggak merasa, merasa kurang puas atau kurang menerima, malah datang kepada Umar. Umar marah sekali, ya. Apalagi di riwayat yang lain sampai ada yang justru menghindar dari Nabi malah ke orang-orang eh, orang-orang apa ke dukun ya kuhan maka Allah azza wajalla pun menyebutkan dalam ayat fala warabbika la yu'minun hatta yuhakkimu ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima maka demi Rabbmu mereka itu tidak dikatakan beriman. Sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim penentu dalam urusan-urusan perselisihan mereka fima syajara bainahum. Thumma kemudian la yajidu fi anfusihim haraja. Mereka tidak mendapatkan rasa berat dalam diri diri mereka wa yusallimu taslima dan betul-betul berserah diri dengan keputusan itu yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan tegas ya. Di sini seperti kata ulama ini sumpah yang luar biasa. Kenapa? Allah yang bersumpah dan dengan nama Allah, ya kan? Yang sumpah Allah Azza wa Jalla. Fala wa rabbika kalau di ayat-ayat yang lain kan kadang Allah sumpah dengan makhluk-makhluknya, ya kan? Wasyamsi waduhaha, ya. Wal qamari idza talaha, itu sumpah-sumpah Allah dengan makhluk-makhluk. Ini Allah Subhanahu wa taala yang bersumpah dan dengan dirinya. Fala warabbika. Ini sumpah yang sangat besar. Menunjukkan perkara yang disebutkan ini perkara besar. Yaitu bahwa mereka tidak dikatakan beriman. Sampai menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim di antara mereka ketika terjadi perselisihan. Kemudian tidak ada rasa berat dengan keputusan Nabi. Kemudian betul-betul berserah diri dengan keputusan itu. Sudah betul-betul menerima, tidak ada keberatan. Baru dikatakan beriman. Ya. Sehingga Eh, seperti yang tadi kita sebutkan ayat ini juga menjenggung mereka yang di zaman Nabi SAW tidak merasa puas dengan keputusan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita pun ya sama ya artinya kita yang hidup di masa ini kita juga terkait dengan ayat tersebut bahwa kita dalam berbagai persoalan kita kita kembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasul apa petunjuk yang ada di kitab dan sunnah itu kemudian kita betul-betul menerima nah menghilangkan dan melawan nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita ya jangan memperturuti hawa nafsu seperti yang tadi kita sebutkan kemudian eh, berikutnya penulis juga menyebutkan firman Allah azza wajalla pada surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Wa qala Allah Ta'ala qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ingatlah qad kanat lakum sungguh ada untuk kalian uswatun hasanah teladan yang baik fi Ibrahim walladzina ma'ah pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. id qalu liqaumihim ketika mereka mengatakan kepada kaumnya inna bura'a minkum kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah dan dari apa yang kalian ibadahi selain Allah kafarna nabikum, kami telah kafir terhadap kalian Wabada bainana wa adawatu wal dan tampaklah antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian hatta tu'minu billahi wahdah sampai kalian mau beriman kepada Allah satu-satunya nah ini contoh <clears throat> yang uh, Adawah wal baghdha ditempatkan pada tempatnya dan pada sasarannya. Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya menyatakan permusuhannya ya terhadap orang-orang musyrikin. Bada bainana wa adawatu wal Tampak antara kami dan kalian al-adawah wal baghdha. Nah, ini sekali lagi contoh permusuhan dan kebencian yang pada sasarannya kepada orang-orang musyrikin. Bukan kepada kaum mukminin, bukan kepada muslimin muttaqin, bukan, tapi kepada musyrikin. Nah, yang seperti ini adalah bentuk keimanan Bahkan di awal ayat Allah mengatakan uswah hasanah. Yang seperti ini suri tauladan yang baik. Contoh yang baik. Ya. Disebutkan di sini bahwa permusuhan ini terus berlangsung hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah satu-satunya. Nah, artinya kalau mereka bertaubat dari kekafiran, dari kesyirikan, kembali kepada Islam, baru permusuhan dan kebencian itu hilang. Dan berubah menjadi kasih sayang dan kecintaan. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, eh, <clears throat> tadi kita juga sebutkan, ya kita ingatkan kembali bahwa Eh, harus dibedakan antara apa perasaan ya kebencian permusuhan dengan sikap lahiriah ya, sikap lahiriah kita diperintahkan untuk apa untuk berbuat adil termasuk terhadap orang-orang kafir Allah berfirman dalam ayat wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa jangan sampai kebencian kalian menyeret untuk tidak berbuat adil kepada suatu kaum i'dilu berbuat adillah kalian huwa aqrabu littaqwa itu lebih dekat kepada ketakwaan nah jadi Walaupun kita benci kepada mereka orang-orang kafir tapi tidak boleh kita mendolimi, kita tetap berbuat adil mereka berbuat ihsan kebaikan kita balas dengan kebaikan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin Allah tidak melarang kalian melarang kalian untuk berbuat kebaikan dan berbuat keadilan kepada mereka yang alladzina lam yuqatilukum fid din. Mereka yang tidak memerangi kalian dalam agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Nah, kita masih boleh berbuat adil apa namanya? berbuat kebaikan untuk mereka. Bahkan kata ulama seandainya orang kafir memberi salam kepada kita, kita juga diperintahkan membalas salamnya kalau salamnya benar. Bukan salam yang diplesetkan seperti orang-orang Yahudi mengatakan assalamualaikum menjadi Assalamualaikum Yang tadinya assalamualaikum keselamatan untuk kalian menjadi assalamualaikum artinya kematian atas kalian. Nah, kalau seperti itu ya kita nggak jawab waalaikumsalam tapi kita jawab waalaikum. Adapun mereka mengatakan assalamu alaikum dengan jelas, kita pun diperintahkan menjawab waalaikumsalam. Berdasarkan ayat, ya idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberi salam, maka balaslah salam itu. Ya, atau balas dengan yang sama atau yang lebih baik. Fahayu bi ahsana minha aw balas dengan yang lebih baik atau yang serupa dengannya. Nah, jadi ini sekali lagi harus dibedakan antara perilaku lahiriah dengan perasaan al-adawah wal baghdha. Nah, Syekh Fauzan menekankan bab ini karena e, <clears throat> banyak orang terutama di zaman sekarang ini dan terutama dari golongan mereka orang-orang yang terpengaruh pemikiran-pemikiran takfir ya pemikiran-pemikiran eh, takfir atau mereka para khawarij dan teroris menganggap segala muamalah kita dengan orang kafir sebagai apa? Sebagai bentuk loyal kita kepada orang kafir. Ya atau yang semakna dengan ini ya artinya mereka tidak memahami perbedaan antara keduanya ini tidak memahami perbedaan antara keduanya bab mahabbah yang itu dalam kalbu atau baghdha kebencian yang juga dalam kalbu dengan bab perilaku secara lahiriah ya tadi kita contohkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan eh, amal-amal uh, yang kita nilai amal keadilan atau kebaikan kepada orang-orang kafir. Sementara beliau tidak mencintai mereka orang-orang kafir. Ya. Baik, mungkin sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. wallahu a'lam bissawab